Terakhir kita bahas adalah tentang hadis yang dikenal dengan hadis bitaqah yaitu ketika seseorang dipanggil di tengah-tengah kepala-kepala manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian dibentangkan baginya catatan dosa 99 lembar yang satu lembarnya sejauh mata memandang. Kemudian ditanyakan kepadanya hal ankarta minha syai'an apakah engkau mengingkari dari dosa-dosa ini sesuatu? Adakah sesuatu yang kau ingkari? Fahabar rajul dia dalam keadaan sudah putus asa dan menyatakan la ya Rabb. Aku tidak mengingkarinya sedikit pun. Kemudian ditanyakan halaka hasanah, apakah engkau punya kebaikan? Orang itu masih dalam keadaan putus asa dan berkata, La ya Rabb, aku nggak punya kebaikan apapun. Maka Allah katakan kepadanya, Balaka indana hasanah. Bahkan engkau memiliki di sisiku satu kebaikan. Maka dikeluarkanlah catatan kecil yang dijuluki dengan bitaqah, satu kartu yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang artinya orang ini memiliki tauhid, memiliki keikhlasan dalam bertauhid dan dalam mengikuti Rasulullah atau dalam beriman terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi orang tadi melihat bentuknya kecil, maka dia berkata, "Ma hadhil bitaqah? Ma hadhihi sijillat?" Apa bandingnya kartu kecil ini dengan 99 lembar? Dikatakan kepadanya, "Innaka la tudlam." Engkau tidak akan dizalimi. Fatudha al-bitaqah وتوضع السجلات في fil والأخرى wal الكفة maka diletakkanlah catatan kecil saja di satu tangan timbangan sedangkan 99 lembar catatan dosa di tangan timbangan yang lain ternyata thaqulatil bitaqah wa tashat as-sijillat ternyata kartu kecil tadi berat sedangkan 99 lembar catatan dosa tadi ringan Ikhwan Ibn Azzaullah ini sudah kita bahas. Hanya mengingatkan saja karena kalimat berikutnya berkait dengan itu. Kata Syekh Rabi Hafizahullah, "Wa qad ya'ti insanun bidunubin duna hadha." Tetapi kadang-kadang datang seseorang dengan dosa-dosa yang jauh di bawah orang tadi, bukan 99 lembar. Duna hadza bikatsir Jauh di bawah dia dosa-dosanya. Tetapi Allah an yudkhilahu nar. Tetapi Allah masukkan dia dalam neraka. Ini barakallahu fikum bayan. Penjelasan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki rahmat. Ada yang dalam keadaan dia memiliki dosa sekian lembar. Banyaknya dan luasnya bentangan lembaran tadi ternyata terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akidahnya yang masih lurus. Kadang ada seseorang yang memiliki dosa yang di bawah itu, tetapi Allah azab dia. Ini ikhwan ibn azakumullah terserah Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a azabahu wa insya'a ghafara wa annahu yaf'alu ma yasha. Dan kita tahu pula bahwa Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yasha, Maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Kita tidak berhak protes. Wa annahu la yus'al amma yaf'al. Dan Allah tidak ditanya kenapa berbuat begini dan kenapa berbuat begitu. Kenapa yang ini diampuni dosa-dosanya? Kenapa yang itu tidak diampuni dosanya? Mengapa yang ini bisa terhapus? Kenapa yang itu tidak terhapus? Layus al tidak ditanya dan tidak ada hak bagi manusia, nggak ada hak bagi makhluk untuk mempertanyakan al khaliq, untuk mempertanyakan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu faalun lima yurid. Allah maha melakukan apapun yang dikehendakan dihendakinya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kata Allah, Allah tidak ditanya apa yang dia perbuat. Tetapi manusia, makhluk-makhluk inilah yang akan ditanya. Kenapa berbuat begini? Mengapa berbuat begitu? Wa idha adkhalakan nar. Kalau Allah memasukkan engkau dalam neraka. bidan bin dengan satu dosa. O bika dengan dosamu. Falaisalaka antakul. Engkau tidak berhak untuk berkata, Kaifa ghafarta lihada wa indahu tis'atan wa tis'una sijillan. Mengapa engkau ampuni dia yang dosanya 99 lembar, satu lembarnya sejauh mata memandang. Tamla'ul fadha yang memenuhi ufuk. Wa ana ma indi amalun sayyi'ah illa qalila. Sedangkan aku tidak memiliki dosa kecuali sedikit. Kenapa kau tidak ampuni aku? Enggak ada hak untuk berbicara seperti itu. La tas'al azza wa jalla Lahul hikmatul balighah. Engkau tidak berhak untuk protes, engkau tidak berhak untuk bertanya, engkau harus beriman bahwa Allah Maha Adil. Allah Maha tahu siapa yang pantas diampuni dan siapa yang tidak pantas diampuni. Allah Maha tahu siapa yang pantas untuk dihapuskan dosa-dosanya dan siapa yang tidak. Lahul hikmah al-balighah Wala yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa dia berbuat begini dan begitu, tetapi justru kitalah yang akan ditanya. Kenapa berbuat begini, mengapa berbuat begitu? katsirun minan nasi indahum duna al-khataaya. Banyak orang-orang yang memiliki dosa-dosa di bawah dosa-dosa tadi. Wa indahum a'malun salihah dan mereka memiliki amalan-amalan saleh lakin tuzanu amaluhum tetapi akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala amal perbuatan mereka kebaikan-kebaikan kebaikan walaupun sama bentuknya persis belum tentu sama beratnya sehingga jangan dengan hitungan tetapi dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala Akhwani fiddina azakumulakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salat satu saf dengan satu imam dengan bacaan yang sama, mendengar yang sama, panjangnya juga sama. Tetapi nilainya di sisi Allah akan berbeda-beda. Berkait dengan kehusuannya, berkait dengan niatnya, berkait dengan sekian perkara. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Bukan berkata paling banyak. Bukan Allah katakan liyabluwakum ayyukum aktsaru amala. Bukan untuk menguji kalian siapa yang paling banyak amalannya. Tetapi Allah katakan ahsanu amala. Siapa yang paling bagus amalannya. Kadang-kadang banyak amalannya, tetapi ternyata nggak ada nilainya. Karena semuanya dipenuhi dengan ria, ujub, bangga diri, dan sejenisnya. Sebaliknya ada seseorang yang kelihatannya sederhana, ibadahnya sederhana, tetapi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi. Ma faqa Abu Bakrin kasratis salah wal saum. Sebagaimana disebutkan dalam asar-asar para sahabat, tidak Abu, Abu Bakar Siddiq faqa menjadi tertinggi yang paling utama setelah nabinya. Bukan karena kasratus salah atau siam. Bukan karena banyaknya salat atau banyaknya puasa. Tetapi ma waqara fi qalbih. Tetapi beliau menjadi unggul karena apa yang ada di dalam dadanya. Apa yang ada dalam hatinya ini ikhwan ibn a'azakumullah. Yang tidak bisa kita ukur dengan angka. Nggak bisa kita ukur dengan sesuatu yang dohir. Nggak bisa. Karena urusannya hati. Urusan yang hanya Allah yang tahu. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada ucapan syair. Hafizahullah ta'ala. Qala tuzanu oleh karena itulah ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in rajjahat a'maluhum as-salihah dakhulul jannah. Kalau amalan-amalan salehnya lebih unggul, lebih berat, maka dia akan dimasukkan ke dalam jannah. Diampuni dosa-dosanya. Wa in rajjahat kifata sayyiatihim. Kalau ternyata yang lebih berat adalah timbangan amal kejelekannya tahtal masyiah. Maka orang ini dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala insya insya'a afa anhum wa insya'a adkhalahumun nar. Kalau Allah kehendaki, Allah maafkan mereka. Kalau Allah kehendaki, Allah masukkan mereka dalam neraka. Kalau unggul dosa-dosanya, maka terserah Allah Subhanahu wa taala. Ay biqadri akan diadab oleh Allah kalau Allah kehendaki. Akan dimaafkan oleh Allah kalau Allah kehendaki. Dan kalaupun diadab dengan kehendak Allah ala qadri dzunubihim sekadar dosa-dosanya. Wa in ta'adalat kalau ternyata seimbang al kifatan Kalau ternyata seimbang dua tangan timbangan tadi as-sayyi'at wal hasanat Seimbang. Fahum ashabul a'raf. Maka merekalah golongan yang dijuluki ashabul a'raf. Yakununa bainal jannati wan nar. Golongan yang berada di tengah-tengah antara surga dengan neraka. Tidak langsung masuk neraka, tidak langsung masuk surga. Tetapi mereka menunggu di a'raf. Taratan yaltafituna ila ahli jannah. Kadang-kadang mereka menengok atau melihat ke penduduk surga dan mereka sangat ingin untuk masuk ke dalamnya. Wayunadunahum memanggil mereka, mengajak bicara mereka. Wataratan yaltafituna ilan nar. Tetapi sesekali mereka melihat ke neraka. Fayunadunahum wa ya'rifuna bisimahum. Mereka memanggil ahli nar. Mengajak bicara ahli nar. Dan mereka sangat ketakutan meminta pada Allah agar jangan dimasukkan dalam neraka. Paling tidak ashabul a'raf mendapatkan kegelisahan. Kekhawatiran sekian lama. Ila ayyasha Allah sampai sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi akhir dari perjalanan mereka adalah duhuluhumul jannah. Mereka akan masuk ke dalam surga. Wa yadkhuluhum yudkhiluhum subhanahu wa ta'ala. Allah masukkan mereka dalam surga dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din azakumullah. Berarti dikatakan oleh para ulama seperti Hafid Al-Hakami menyebutkan bahwa golongan para pendosa ini ada tiga tabaqah. Tabaqah yang pertama, tingkatan yang pertama, qaumun rajjahat hasanatuhum yang pertama satu kaum yang kebaikannya lebih unggul ketika ditimbang daripada kejelekan-kejelekannya. Faulaika yadkhuluna al-jannata min awwali wahla. Mereka ini akan masuk surga min awwali wahla. Ini langsung di awal pertama. Ini tidak ada dosa, tidak ada adab dulu, tidak ada ini dulu, langsung fi awwali wahla wala tamassuhumun nar abadan. Orang-orang ini tidak akan disentuh api neraka selama-lamanya. Masya Allah. Alladzina rajahat hasanatuhum. Itu orang-orang yang kebaikannya rajih. Rajihah. At-tabaqah Golongan kedua. Qawmun tasawat hasanatuhum wa sayyiatuhum. Golongan kedua adalah golongan yang ketika ditimbang kebaikan dan kejelekannya seimbang. وتكافأت فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة maka kebaikannya kurang untuk bisa langsung masuk surga demikian pula dosa-dosanya kurang untuk langsung masuk neraka fayuqafu maka mereka dihentikan di antara surga dengan neraka Thumma yu'dhanu lahum fi dukhulil jannah. Kemudian pada akhirnya mereka dimasukkan ke dalam surga. Inilah yang Allah kisahkan di dalam surat Al-A'raf dari ayat 44 sampai ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين Dan ingatlah nanti ketika para ashabul jannah, ahli surga, memanggil penduduk neraka kami sudah dapati apa yang Allah janjikan pada kami ternyata hak. Apakah kalian dapati apa yang Allah ancamkan pada kalian adalah hak? Dijawab oleh penduduk neraka, qalu na'am, iya. Kami sudah dapati memang ternyata benar apa yang Allah ancamkan pada kami. Fa'adzana mu'adzinun, maka diumumkanlah oleh yang mengumumkan ketika itu. Berseru dengan satu seruan, Allah ala zalimin. Bahwa laknat Allah atas orang-orang yang zalim. alladzina yasudduna an sabilillah. Wa yabghunaha iwaja. Yaitu orang-orang yang menentang dari jalan Allah. Menghalangi jalan Allah. Dan mengharapkan, menginginkan kebengkokan. Wahum bil akhiratihum kafirun dan mereka terhadap akhirat mereka orang-orang kafir. Maka penduduk surga memanggil penduduk neraka dan mengucapkan kalimat tadi adalah untuk taubihan. Taubihan artinya menjelekkan mereka dan mengejek mereka. Apa yang Allah janjikan pada kami ternyata terbukti. Apakah yang Allah janjikan pada kalian terbukti? Mereka tidak bisa menjawab kecuali naam. Ayat berikutnya. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ Di antara mereka ada hijab. Dan di tengah-tengahnya, di atas a'raf, ada orang-orang yang mereka masing-masing mengenali dengan tanda-tandanya. Ini orang-orang yang zalim yang ada dalam neraka. Mereka mengenali. Wanadau ashabal jannati an salamun alaikum. Ketika ashabul a'raf melihat ke surga, melihat penduduk surga, mereka memanggilnya dan menyatakan salamun alaikum. Keselamatan atas kalian. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Ashabul a'raf ini ingin masuk surga. Hum yatma'un lam yadkhuluha, tapi belum masuk. Penduduk surga sudah masuk surga. Sedangkan penduduk A'raf masih belum masuk surga. Maka mereka berkata, Salamun alaikum, selamat atas kalian. Wahum yatma'un. Dalam keadaan mereka sangat ingin untuk masuk surga. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Dan ketika dipalingkan wajah-wajah mereka ke arah penduduk neraka. Qalu mereka berkata Rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin. Ya Allah jangan masukkan kami, jangan gabungkan kami bersama mereka orang-orang zalim. Wanada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum. Penduduk A'raf memanggil lagi. Orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya. Mereka katakan ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Mana? Enggak bermanfaat buat kalian. Kekayaan kalian, pengikut kalian dan apa yang kalian banggakan enggak bermanfaat. Ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Enggak <coughs> bermanfaat semua yang kalian miliki. Dan apa yang kalian banggakan gak bermanfaat sedikit pun. Mana pengikut kalian, mana anak buah kalian, mana pembela kalian, mana harta kalian. Ahaulai alladhina aksamtum la yanaluhumullahu birahmah. Adkhulul jannata la alaikum tahzanun. Apakah mereka-mereka ini yang kalian bersumpah bahwa mereka nggak akan dapat rahmat. Kata Allah, udkhulul jannah. Masuklah kalian semua ke surga. Ashabul A'raf diperintah untuk masuk dalam surga. Di samping rahmat untuk mereka, juga untuk membuat tambah jengkelnya orang-orang yang ada dalam neraka. La khaufun alaikum wala antum tahzanun kalian tidak akan mendapatkan rasa takut dan kalian gak akan bersedih. Kenapa menjelekkan penduduk neraka? Karena kalian dulu sudah bersumpah bahwa orang-orang ini gak akan dapat rahmat, gak akan masuk surga, gak akan dimaafkan di akhir. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyatakan udkhulul jannah. Masuklah dalam jannah. Itu tabaqah asaniyah. Tabaqah yang kedua ashabul a'raf. At-tabaqatu tsalitsah tingkatan yang ketiga qaumun Allah ta'ala musirrina ala kabairil ismi wal fawahish. Golongan ketiga kaum yang bertemu Allah dalam keadaan masih terus menerus di dalam dosa. Masih terus menerus di dalam dosa-dosa besar dan fahisyah. Wa mahum aslut tauhid. Tetapi mereka masih memiliki intinya tauhid. Artinya tauhid belum terbatalkan. Belum jatuh ke dalam kekufuran. Masih memiliki tauhid. Farujjihat sayyiatuhum. Maka mereka ini ketika ditimbang amalan baiknya dan amalan jeleknya. Rajjahat sayyiatuhum. Yang lebih rajih adalah kejelekan-kejelekan mereka. Fahaulai humul ladina yadkhuluna an-nar biqadri dunubihim. Mereka lah yang akan masuk dalam neraka sesuai dengan kadar dosa-dosa mereka. Faminhum man ta'khuduhu ila ka'baihi wa minhum man ta'khuduhu ila ansafi saqaihi wa minhum man ta'khuduhu ila rukbataihi di antara mereka ada yang tersentuh api neraka sampai ke mata kaki di antara mereka ada yang sampai ke lututnya atau setengah betisnya, ansaf, saqaihi, tengah betisnya. Dan di antara mereka takhuduhu ila rukbatai, ada yang sampai ke lututnya, wa minhum man takhuduhu ila hiqwaihi, di antara mereka ada yang tersentuh api neraka sampai ke pinggangnya. Wa minhum dan di antara mereka ada yang lebih daripada itu hatta inna minhum man lam yuharrim minhu 'ala nar illa athar sujud bahkan di antara mereka ada yang masuk dalam neraka dan tidak terhalang dari api neraka kecuali bekas-bekas sujudnya saja selebihnya semuanya terbakar api neraka hanya wajahnya tangan sampai ke sikunya dan kaki sampai ke mata kakinya anggota wudhunya saja dan ada pula yang anggota sujudnya saja. Yaitu jidatnya, sampai ke hidungnya, telapak tangannya, dan ujung kakinya. Haram Allah ala nari an ta'kula athara sujud. Kata Al-Hafidh Al-Hakami, karena memang Allah haramkan neraka untuk membakar anggota sujud. وهؤلاء هم الذين يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولغيره من الأنبياء mereka lah orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat pembelaan dari Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan nabi-nabi yang lainnya dan wali-wali dan para malaikat-malaikatnya Waman Allah dan siapapun yang Allah kehendaki. Mereka inilah yang bisa mendapatkan syafaat. Tauhid masih punya. Tetapi dosa-dosanya menyebabkan mereka masuk neraka. Maka bisa selamat dari api neraka dengan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Atau dari Nabi-Nabi lainnya alaihi wassalatu wassalam. Atau diselamatkan dengan syafaat para syuhada dari keluarganya atau para aulia, para wali-wali orang-orang saleh dari kerabatnya atau dengan syafaat dari malaikat-malaikat. Ayyukrimahu fayahiddu lahum hadda fayukhrijunahum thumma yahiddu lahum hadda fayukhrijunahum thumma hakadha. Allah berikan batasan sampai sini kemudian keluar dari neraka ada syafaat lagi, maka Allah berikan batasan sampai sini, kemudian diselamatkan lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Thumma man kana fi qalbihi nisfida, nisfi dinarin min khairin, thumma burratin, thumma khardalin, thumma darratin, thumma adna adna min dhalik. Kemudian diselamatkan pula. Yang berikutnya, yang berikutnya. Sampai yang tidak memiliki iman kecuali hanya sedirham atau setengah dirham. Setengah uang emas imannya. Bahkan kemudian dikeluarkan pula yang tidak memiliki iman kecuali satu burrah. Satu biji gandum. Atau satu biji kerdal yang lebih kecil lagi. Atau satu darah lebih kecil lagi. Wa adna adna. Sampai yang lebih kecil lagi, yang lebih kecil lagi. Ila an yaqula syufa'a Rabbana لم نذر fiha خيرا ويخرج الله تعالى من النار nari لا la عدتهم iddatahum هو sampai para syufa'a yang memberikan syafaat yang memberikan syafaat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbana kami sudah tidak menyisakan lagi padanya khairah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Menyelamatkan lagi. Yang manusia-manusia dan syufaat tadi nggak tahu. Masih ada yang bisa diselamatkan yang masih memiliki iman, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi. Aqwaman la ya'lamu iddatahum illahu. Kaum-kaum yang tidak diketahui jumlahnya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah selamatkan biduni syafi'in dan Allah selamatkan yang terakhir tanpa syafaat siapapun. Hanya karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa arhamur rahimin. Walam yukhallad finnari ahadun minal muwahidin. Dan tidak ada yang dikekalkan dalam neraka satu orang pun dari orang-orang yang bertauhid. Walau amila ayya amalin. Walaupun beramal dengan amalan apapun. Selama tauhidnya tidak terbatalkan selama tauhidnya tidak terkalahkan, maka tetap akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin kullu man kana minhum a'dama imanan wa akhaffa dhanban kana akhaffa 'adzaban finnar. Tetapi tentunya setiap siapa di antara mereka yang lebih besar imannya dan lebih ringan dosa-dosanya, tentunya azabnya pun lebih ringan. Wa aqalla muktan dan lebih sebentar dari yang lainnya. Wa asra khurujan dan akan cepat dikeluarkan daripadanya. Wa kullu man kana adhaf imanan dan setiap orang yang imannya lebih tinggi ala qantaratin bainal jannati wan nar setiap orang yang adhafa imanan yang lemah imannya di atas hamparah bainal jannati wan nar di atas jembatan di antara surga dengan neraka li iqamatil adli fihim untuk ditegakkan adil pada mereka afan a'dhama dhanban kana bi diddi dhalik sedangkan yang lebih besar dosanya atau yang lebih ringan dosanya akan sebaliknya tadi yang lebih besar, lebih besar adabnya. Kalau lebih kecil, maka lebih kecil pula adabnya. Juga waktunya yang lebih besar akan lebih lama dan lebih sedikit akan lebih sebentar ila akhirih. Kana bididdi dhalik wal ahadisu fi hadal bab la tuhsa kathratan. Hadis-hadis dalam masalah ini masih kata ucapan al hafidh Al-Hakami rahimahullah. Masalah dalam bab ini hadisnya la tuhsa, enggak terhitung banyaknya. Kasratan. Wa qad qaddamna minha ma fihi kifayah. Dan sudah kami sebutkan sebelumnya dan itu cukup. Wa ila hadzal ma'na asyara nabi dan kepada makna inilah yang diisyaratkan oleh Nabi Allah sallallahu Alaihi Wasallam. Man qala la ilaha illallah nafa'atuhu yauman minad dahri yusibuhu qabla dhalika ma asabahu. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan bermanfaat baginya pada satu hari. Pada satu hari di antara masa yusibuhu qabla dhalika ma asab, tentunya akan ditimpa sesuatu apa yang menimpanya baru kemudian akan bermanfaat kalimat la ilaha illallah. Wahada maqamun dhallat fihil afham. Kedudukan ini, kalimat ini, atau pemahaman ini telah tersesat kebanyakan manusia di dalamnya. Dhallat fihil afham. Banyak orang yang salah paham. Wazallat fihil akdam. Banyak kaki-kaki yang tergelincir Wahadallahu alladhina amanu. Tetapi Allah berikan petunjuk kepada orang yang beriman. Lima khtulifa fih. Pada apa yang diperselisihkan minal haqqi bi'idnih. Wallahu yahdi man yasha ila suratim mustaqim. Ikhwan ibn kalau sudah kita singgung. Siapa yang dalat, siapa yang sesat dalam masalah ini. Ada ifrat, ada yang tafrid. Mereka-mereka yang kebablasan menganggap dengan kalimat la ilaha illallah maka tidak ada dosa apapun yang bisa mengalahkannya. Artinya tidak bisa terbatalkan lagi la ilaha illallah. Ini kaum murjiah. Maka mereka berkata siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah selesai. Dia mukmin. Walaupun berbuat dosa apapun, kekafiran apapun, kesesatan apapun. Bal mereka sesat. Sebaliknya ada yang melupakan hadis-hadis yang seperti ini. Yaitu khawarij. Sehingga menyatakan siapa yang berbuat dosa, kafir. Terbatalkan la ilaha illallah katanya. Ini juga bal. Sesat. Ya. Ikhwani fidina azakumullah. Alhamdulillah. Ahlu sunnah wal jamaah. Para a'immah. Para imam-imam ahlul hadis seperti dua imam yang sedang kita baca tulisannya Imam Raziain kedua-duanya rahimahumallah menyatakan bahwa mereka orang yang berdosa selama aslul iman masih ada. Selama kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhidnya tidak terbatalkan dengan kesyirikan dan kekufuran. Maka tetap akan bisa menyelamatkannya nanti al qiyamah. Walaupun setelah diadab. Walaupun setelah masuk ke dalam neraka. Qala Wahada min adlillahi ta'ala. Kembali ke matanya. Ini ucapan Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Hada min adlillah. Ini menunjukkan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini ditimbangnya amalan-amalan. Annal mu'minin idajtazu as-sirat yuwakifuhum Allah bahwasanya orang-orang mukmin kalau sudah melewati surat, melewati jembatan ala qantarah disetop oleh Allah Subhanahu wa taala di antara surga dan neraka. Liiqamatil adli fihim untuk ditegakkan keadilan pada mereka. Waliqtisasil madlumin dan untuk menegakkan kisas terhadap orang-orang yang terdolimi fayaqtassu lil madlum min al-‘Zalim. dhalim Ikhwan ibn Allah demikian menurut para ulama bahwa iqtisas adalah setelah sirat. Setelah mereka selamat. Dari sirat sebelum masuk surga sebentar. Waqifuhum hentikan mereka. Innahum mas'ulun. Engkau pernah mendolimi si fulan. Engkau pernah berbuat demikian pada si fulan. Engkau telah menganiaya si fulan. Maka dikisah saat itu. Fayaqtasulil madlum minal zalim. Akan dikisas orang yang berbuat zalim dituntut oleh yang mendoliminya. Wa in kana zalimin ahlil jannah yaqtasu minhu. Lianna huquqal ibadi la tasqut. Urusan dengan Allah, Allah maafkan. Sudah selesai urusannya. Tetapi urusan dengan manusia masih belum selesai. Inilah repotnya kalau kita berurusan dengan manusia. Barakallahu fikum. Setelah urusan selesai, setelah Allah maafkan mereka, setelah Allah ampuni dosa-dosa mereka, tinggal satu lagi. Apakah orang yang didolimi olehmu ridho atau menuntut? Maka disinilah ikhwanifidina azakumullah. Kita ingat tentang orang-orang yang bangkrut. Atadruna manil muflis kata Nabi. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Mereka menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang yang bangkrut adalah orang yang datang dengan membawa pahala besar. Tiba-tiba datang orang menuntut, "Ya Rabb, dia telah memukul saya." maka dikurangi pahalanya untuk orang tadi. Datang lagi ya Rob, dia telah melecehkan saya, menghinakan saya. Diambil lagi dosanya, ah, pahalanya dikasihkan pada mereka. Masih datang lagi orang-orang yang terdolimi, semuanya menuntut, menuntut, menuntut sampai pahalanya habis. Ternyata masih datang lagi para penuntut. Kami juga terdolimi ya Rabb. Dia pernah menganiaya kami. Mau diambil pahalanya sudah habis. Maka dosa orang yang terdolimi tadi yang diambil dipindahkan pada orang tersebut. Hada huwa al-muflis. Inilah orang yang bangkrut, yang sebenar-benarnya bangkrut. Dan yang paling mengerikan. Tidak seperti bangkrut di dunia. Kalau dia sabar, bangkrut di dunia, masih ada pahala kesabaran.